Hai Sol. Orang yang baik Apabila diberi sedikit saja dari kebaikan maka dia akan membalas atau melihat dan menganggap kebaikan tersebut. Berbeda dengan orang yang buruk diberikan kebaikan sebanyak apapun ia melupakannya. Sebagaimana wanita Madian di sini menganggap itu sebagai kebaikan. Apalagi faedahnya Anafi? Apa sih? baca Quran sendiri gitu kok. Yang keras apa katanya, Lid? wanita yang baik sulit sekali, berat sekali untuk memulai pembicaraan dengan seorang laki-laki yang asing. Kalau ada wanita yang gampang diajak bicara dengan laki-laki berarti wanita apa, sih? Yang baik juga. Ya enggak enggak seberapa baik. Baik atau jelek, sih? Kalau ada wanita yang mudah berbicara kepada laki-laki itu wanita yang baik apa wanita yang jelek? Hmm? Yang jelek kamu senang wanita yang baik apa wanita yang jelek? Ya, yang jelek-jelek nggak apa-apa. <laughs> Cari wanita yang baik-baik. Ingat, mereka akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Apalagi faedahnya Hatim? Balasan kebaikan yang kamu beri pasti akan kembali. Jadi semangat dalam melakukan kebaikan karena balasannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kamu kalau berbuat baik ya kamu itu berbuat baik untuk dirimu sendiri kalau kamu berbuat buruk ya berarti kamu berbuat buruk untuk dirimu sendiri Baro apa lagi Ro salah apa salah alamat kayak kurir CNT ini Balasan kebaikan gak akan salah. Allah Subhanahu wa taala menakar balasan gak akan pernah tertukar. Semua sudah tertakar dan gak akan pernah tertukar. Taib qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim Fajatu ihdahuma tamshi ala istihya' Qalat in abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumid dhalimin. Maka salah seorang dari keduanya mendatangi Nabi Musa berjalan di atas rasa malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalasmu upah apa yang sudah engkau berikan kebaikan kepada kami maka tatkala Nabi Musa datang kepadanya dan menceritakan tentang kisah-kisah beliau laki-laki tadi mengatakan la takhaf janganlah engkau merasa takut najauta minal qaumid dzalimin engkau telah selamat dari kejarannya orang-orang zalim -orang Wanita di sini berbicara tanpa muta'alik sehingga seakan-akan dia berbicara sendiri. kolat enggak ada lahu. Tapi seakan-akan ia berbicara sendiri menunjukkan rasa malunya seakan-akan ia berbicara sendiri tidak menghadap kepada Nabi Musa. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang lain. Di antaranya adalah rasa malu yang baik adalah yang tidak menghalangi dari kebaikan yang lebih besar. Rasa malu yang baik adalah yang tidak menghalangi dari kebaikan yang lebih besar. Ini diambil dari mana? dari wanita ini malu untuk untuk mengajak bicara Nabi Musa. Tapi berhubung di sana ada manfaat yang lebih besar, ada tuntutan yang lebih besar sehingga ia harus berbicara kepada Nabi Musa. Maka ia pun memberanikan diri. Maka rasa malu jangan sampai rasa malu itu menghalangi dari kebaikan yang lebih besar <clears throat> Karena kalau merasa malu itu menghalangi dari kebaikan yang lebih besar, ini tercela, menjadi tercela. Apabila rasa malu menghalangimu dari bermajlis ilmu, maka ini malu yang tercela. Rasa malu yang menghalangimu untuk bertanya, sedangkan kamu nggak tahu, ini juga tercela. Makanya dikatakan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir tidak akan bisa mendapatkan ilmu seorang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Ini yang malu yang tercela. <clears throat> Apabila menghalangi dari kebaikan yang lebih besar, apabila menghalangi dari mengambil manfaat yang lebih besar, maka ini sifat malu menjadi tercela. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal haya'a la ya'ti illa bi Sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Apabila di sana ada rasa malu yang mendatangkan keburukan, berarti itu rasa malu yang tercela. Abu Mekwan. Ya, Rasulullah mengatakan al haya ulayati illa bi khair. Sifat malu yang baik itu tidak akan mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Apabila di sana ada malu yang mendatangkan keburukan, menjadikan seseorang terbelakang, tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa bergaul dengan manusia sehingga ia menjadi orang yang tidak faham agama, maka itu adalah sifat malu yang tercela. Jadi kamu harus menjadi seorang yang pemalu, seorang yang pemalu yang baik. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga menghalangi dari kebaikan yang lebih besar. Maka di sini dalam ayat ini menggambarkan tentang hal itu. Tetap malu tapi tidak menghalangi dari kebaikan. Tidak menghalangi dari kebaikan, syukurul ma'ruf, membalas kebajikan, menolong seorang yang butuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberitakan tentang sifat malu pada wanita tersebut, tapi sifat malu ini tidak menghalanginya untuk menyampaikan pesan dari ayahnya terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seandainya ada anak yang butuh ditolong misalnya tenggelam, terus yang tahu cuma wanita. Wanita tadi mau memberitahu para laki-laki malu gitu, saya malu mau ngasih tahu. Padahal ada anak tenggelam, ada anak yang butuh bantuan. Kenapa nggak kamu beritahu kami? Saya malu, nggak boleh ngajak bicara laki-laki. Nah ini nggak benar ya, kawan. sifat baik itu nggak akan pernah menghalangi dari kebaikan yang lain yang lebih besar. Apabila kebaikan itu menghalangi dari kebaikan yang lebih besar menjadi nggak baik. Itulah patokan dan tolak ukur di dalam mengenali atau membatasi segala perkara. Jangan sampai kebaikan itu menghalangi dari kebaikan yang lain. Talabul ilmi baik, belajar itu baik, tapi jangan sampai menghalangi dari perbuatan baik yang lain, dari birrul walidain, dari pekerjaan-pekerjaan yang baik yang lain. Alasannya saya sibuk belajar. Pokoknya kebaikan itu nggak akan menghalangi dari kebaikan yang lain. Karena kebaikan itu akan selaras. Kebaikan nggak akan pernah bertentangan. Jadi itu cara ngukur kadar dari seluruh sifat baik seberapa kadarnya, seberapa batasannya. Itu cara ngukurnya dengan kebaikan yang lain. Apabila sampai menghalangi dari kebaikan yang lain berarti melebihi batas. Bekerja itu baik, tapi kalau sampai mengganggu belajar, sampai bisa menjadikan seseorang terpaling dari akhirat, berarti nggak baik. Semua, semua perbuatan baik kalau menghalangi dari kebaikan yang lain menjadi tidak baik. Itu tolak ukurnya. Apalagi misalnya sholat tarawih, saking semangatnya sholat tarawih, sepanjang malam semalam suntuk misalnya, kemudian sholat subuhnya ter, tertidur atau terhalangi dari kebaikan yang lain, dari kewajiban-kewajiban, maka itu menjadi nggak baik. Karena semua memiliki hak dan semua memiliki kewajiban yang harus diberikan pada masing-masing tempatnya. Innal inna li jasadika alaika haqqo wa li nafsika alaika haqqo. Itulah petunjuk nabawi. Hendaknya dalam segala hal tertakar dengan takarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa illa kalau enggak maka akan terjatuh di dalam hulu. Rasa malu juga ada hulu, ibadah juga ada hulu, tolabul ilmi juga ada hulu, semua ada hulunya. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, semua memiliki dua kutub, taksir dan juga gulu. Dan yang paling baik adalah di tengah. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran besarnya keutamaan membalas kebaikan. Besarnya keutamaan syukrul ma'ruf, idamu idamu wa fihi idamu sya'ni syukril ma'ruf. Walaula dzalika lama amaraha an taji'a mahtimalil fitnah. Kalau seandainya membalas kebaikan itu perkaranya tidak ditekankan, tidak besar, tidak mungkin sang ayah menyuruh anaknya untuk datang sendirian padahal di sana ada ihtimalul fitnah menunjukkan bahwasanya syukrul ma'ruf ini adalah maslahah yang rajihah seandainya masalah membalas kebaikan ini adalah masalah yang sepele sang ayah nggak mungkin memberanikan diri untuk mengutus anaknya sendirian ini menunjukkan bahwasanya membalas kebaikan itu perkaranya besar sekali sehingga dikorbankan adanya ihtimalul fitnah. Paham di sini dalilannya? Paham sih? Apa? Kalau seandainya membalas kebaikan ini tidak lebih besar dari kemungkinan adanya bahaya khulwah bersendiriannya laki-laki dan wanita nggak mungkin ayah menyuruh untuk melakukan itu menunjukkan bahwasanya syukrul ma'ruf ini adalah perkaranya besar sekali sehingga nah, sang ayah tetap menyuruh wanita tadi untuk mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam ayat ini juga terdapat pelajaran membalas kebaikan walaupun kebaikan itu hanya sedikit. Bayangkanlah cuma ditimbakan air. Kalau orang zaman sekarang mungkin gak menganggapnya sebagai kebajikan. Tapi enggak ya kawan, jiwa-jiwa yang besar mereka akan sangat merasa terbantu dengan kebaikan walaupun hanya sedikit. kadang hanya beberapa makanan. Tapi apabila itu berhasil menjadikan kebahagiaan terkhusus di bulan Ramadan seperti ini di saat orang lain bersenang-senang dengan makanan mereka kemudian ada beberapa keluarga yang harus kesulitan kemudian dengan bantuanmu walaupun itu cuma makanan-makanan ringan Recehan-recehan uang yang tak seberapa, tapi itu berhasil membantu menumbuhkan senyum di wajah-wajah mereka. Maka itu patut untuk disyukuri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya di dalam surat Al-Insan Orang-orang yang berbuat baik mereka itu membantu memberikan makanan inna inna ma nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira di situ ada kesesuaian antara perbuatan mereka memberikan makan karena mereka takut nanti pada hari kiamat akan ada hari-hari yang murung dan hari-hari yang sulit sehingga mereka melakukan perbuatan baik dengan cara memberikan makan tujuannya adalah untuk mengentas wajah-wajah orang-orang miskin dari kemurungan dan dari hari-hari yang sulit. Itu Allah alam Evan ya munasabahnya ayat itu. Kenapa mereka menyebutkan orang-orang baik mereka itu bersodakoh? Alasannya karena takut hari-hari yang murung, abusan, yauman abusan hari-hari yang murung dan juga komtorir adalah hari-hari yang sulit karena di dunia ini orang-orang miskin orang-orang yang tidak memiliki uang tidak memiliki harta mereka itu benar-benar murung ketika orang lain senang para fukoro mereka itu abus mereka murung wajahnya sedih dan juga mereka merasakan hari-hari yang berat nah karena orang-orang baik ini nggak mau nanti di akhirat mereka merasakan hari-hari yang murung dan hari-hari yang berat, mereka pun membantu meringankan murung-murungnya manusia di dunia. Hari-hari beratnya manusia di dunia. Maka kebaikan yang sedikit tetap harus disyukuri. Berapalah yang diberikan oleh Nabi Musa? Paling cuma beberapa timba saja. Hanya beberapa timbaan air tapi itu sangat membekas sehingga sang ayah harus bersusah payah mengutus anaknya balik lagi memanggil Nabi Musa padahal hanya beberapa timba air saja ya Pak. ini hanya beberapa timba air pelajaran berikutnya jika ini hanya beberapa timba air saja layak dan semestinya untuk disyukuri jika ini hanya orang yang menimbakan air saja Layak untuk disyukuri dan diucapkan terima kasih kepadanya Bagaimana dengan orang yang menimbakan kepada kita ilmu Yang menyuapi pada kita Hari demi hari Sesendok faedah demi faedah Dari kalangan guru-guru kita yang telah berlalu Dari kalangan ulama-ulama kita yang telah tiada. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas para ulama dan para guru-guru kita kebaikan. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Jika Nabi Musa yang hanya menimbakan beberapa timba air dan itu adalah bukan untuk mereka, untuk binatang-binatang mereka, ini saja pantas untuk diterima kasih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menimbakan bagi kita ilmu bagi anak-anak kita bagi istri-istri kita bagi keluarga-keluarga kita maka tentu lebih berhak untuk mendapatkan doa dan juga ucapan terima kasih maka kita harus menyadari balas budi kita yang harus kita berikan kepada guru-guru kita dari orang-orang yang telah memahamkan kita agama ini wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah Subhanahu wa taala mengajari kita apa yang dahulu kita tidak bisa yang sebelumnya tidak pernah tahu, tidak mampu menjangkau ke situ sebagaimana wanita ini tidak mampu menjangkau air tidak mampu menimba air di kedalaman sumur demikian juga kita tidak mampu menimba dan menjangkau ilmu-ilmu yang rumit kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian bantuan dari guru-guru kita maka selayaknya mereka untuk mendapatkan rasa terima kasih yang amat tinggi dan rasa hormat yang amat terpenuhi dari kisah ini kita belajar bagaimana caranya membalas budi bagaimana seorang itu harus membalas kebaikan apabila beberapa timba air untuk binatang itu saja harus diucapkan padanya terima kasih lalu bagaimana dengan timbaan-timbaan ilmu yang hari demi hari kita minum yang hari demi hari kita konsumsi dari kalangan para ulama-ulama kita Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik umat ini kedua belah pihak yang memberi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ikhlas dan tidak mengharapkan balasan yang diberi dididik untuk membalas walaupun itu hanya sedikit. Ini fungsinya untuk apa? Supaya kebaikan itu terlaksana secara sempurna. Orang yang berbuat baik dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengharapkan balasan. Untuk berlaku tulus dan ikhlas, mengharap balasannya kepada Allah, nggak apa-apa nggak dibalas manusia. Tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mendidik yang diberi supaya berterima kasih. Walaupun pemberiannya sedikit, Katanya tadi nggak usah dibalas. Katanya tadi nggak mengharapkan balasan. Ya, itu adalah arahan kepada orang yang berbuat baik. Adapun arahan untuk yang diberbuat baik sedikit saja suruh balas. Mansona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Ini supaya kebaikan itu tercapai secara sempurna. Bayangkan andai Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang berbuat baik untuk mengharapkan balasannya kepada manusia, dan andai yang diberi tidak disuruh untuk berterima kasih, ya nggak ada orang melakukan kebaikan di dunia ini. Sedikit sekali orang melakukan kebaikan di dunia ini. Karena apa? Karena yang memberi disuruh mengharap balasan. Sementara balasan dari orang nggak ada. Ya loyo sekali. Semangat untuk berbuat baik menjadi sangat lemah. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kedua belah pihak. Maka ini termasuk tarbiyah rabbaniyah, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mengobati masalah juga seperti itu, harus kita obati dari dua-duanya. Apabila ada dua orang bertengkar, maka yang satu kita tenangkan, yang salah kita suruh minta maaf. Paham ya, kawan? Itu cara mengobati masalah harus dari dua belah pihak. Misalnya ada orang dolim dan ada yang didolimi. Yang didolimi kita suruh untuk kita nasihati untuk bersabar. Yang dolim kita nasihati untuk bertakwa. Kalau cuma salah satu saja yang dinasihati, nggak jalan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mendidik para hambanya kedua belah pihak dididik. Guru disuruh bersabar, atas murid-murid disuruh bersabar, atas guru, suami disuruh bersabar, atas istri-istri juga disuruh berbuat syukur kepada suami. Orang tua disuruh berbuat baik, mendidik yang baik anaknya, anaknya disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya supaya kebaikan itu terjalin. Kalau nggak gitu nggak jalan. Maka supaya kebaikan itu terjalin dan terjalan, Allah Subhanahu wa taala didik kedua belah pihak dalam segala hal. Khitab dari Allah Subhanahu wa taala pasti terarah kepada kedua belah pihak, baik dalam hal berbuat kebaikan, Allah menyuruh yang berbuat baik untuk tidak mengharap balasan. Terus Allah menyuruh yang di, yang dikasih kebaikan untuk membalas supaya terjadi kebaikan. Kepada yang dolim Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk bertakwa Kepada yang didolimi Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk bersabar wa inna dhalika azmil umur Dan antum kalau mau belajar bersabar atas kedoliman manusia Belajarlah di kitab-kitabnya Syekhul Islam Baca majmuk Fatawa jilid 4 masalah takdir. Di situ ada banyak sekali pelajaran bagaimana kita mensikapi takdir dengan benar. Ini ya kawan. bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik supaya kebaikan itu terlaksana dan terjalin secara sempurna. Di dalam ayat ini juga terdapat isyarah tentang sifat dari sifat-sifat terpuji wanita Madian berikutnya yaitu bahwasannya wanita tersebut terdidik dan dibesarkan untuk membalas kebajikan, syukrul ma'ruf. Sehingga menjadi tumbuh menjadi wanita yang tahu balas budi. Antum tahu kenapa wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka? Sebabnya salah satunya adalah karena mereka itu yakburnal ashir, banyak mengkuburi nikmat maka kalau ada wanita yang pensyukur, ada wanita yang mereka itu, ada wanita yang dia itu terbesarkan dan terdidik untuk membalas kebaikan, itu adalah wanita yang istimewa. Karena rata-rata sifat wanita itu adalah ingkar ma'ruf, mengingkari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqna ya maksharun nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akbar ahli nar." Qila wa madza ya Rasulullah? Qala takfurnal ashiro, wa tukfirnal la'na wa takfurnal ashira. Kalian memperbanyak laknat dan banyak mengkupuri nikmat. Maka sebab wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka adalah banyak mengkufuri nikmat dari suaminya. Maka kalau wanita itu terdidik seperti wanita Madian ini, ada kebaikan sedikit dibalas, ada kebaikan sedikit dibalas, insya Allah dia akan aman, selamat dari hadis takfurnal ashir. Maka ini menunjukkan wanita Madian ini memiliki sifat syukrul ma'ruf, tahu balas budi. Tahu bagaimana caranya berterima kasih terhadap kebaikan. Dia dididik oleh ayahnya seperti itu. Kamu kalau mendapati wanita memiliki istri wanita yang banyak mengkufuri nikmat, kamu akan sering tersakiti hatimu, sering kamu berkorban, sudah segalanya kamu korbankan demi istri tercinta, tapi ketika dia marah, dia kuburi semua kebaikan dari kamu. Apa enggak sakit? Apa enggak kecewa hati ini? Apa enggak terluka? Maka carilah wanita yang terdidik untuk mensyukuri ma'ruf layaknya wanita Madian di sini. Dia tahu kebaikan dari Nabi Musa itu pantas untuk dibalas. Sehingga ia katakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Tahu dia alasannya ayahnya manggil itu tahu. Bukan kok ayah manggil. Untuk apa? Mbah pokok ayah manggil. Ini wanita bodoh. Wanita nggak tahu apa-apa, tapi wanita cerdas dia tahu untuk apa ayahnya manggil. Nggak tahu pokoknya ayah manggil tapi di sini mereka atau dia menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang cerdas. Sesungguhnya ayah manggil kamu. Dan disebutkan supaya nggak jadi ngobrol. Kalau seandainya cuma bilang Inna abi Uka. Sesungguhnya ayah manggil kamu. Nabi Musa tanya, "Untuk apa?" Aku salah pokok sampai dipanggil bapakmu? Tapi nggak dia langsung bilang, "Lihat jaziyaka ajrama sakoitana." Sakoitalana. Lagi-lagi menutup pintu untuk ngobrol. Jadi nggak menyisakan lagi kesempatan bagi lawan bicara untuk tanya kenapa dan kenapa nggak langsung dijawab dengan lugas, ringkas dan tuntas. Itu sifat wanita Madian yang terpuji yaitu syukrul ma'ruf dan terdidik di atas mensyukuri nikmat. Maka pelajaran juga didiklah anak-anakmu untuk seperti itu kamu yang punya anak-anak wanita Ajarilah sejak kecil untuk berterima kasih Supaya nanti sama suaminya juga menjadi wanita yang syakurah Yang banyak bersyukur Dalam ayat ini juga ya ikhwan terdapat pelajaran Edukasi dari seorang ayah kepada anaknya disuruh Untuk berterima kasih atau Menyalurkan kebaikan lewat anak jadi salah satu cara untuk mendidik anakmu baik, paling enggak mereka itu jadikan kurir dulu. Kalau kamu sodakoh, suruh anakmu yang ngantar. Kalau kamu ingin memberi tetangga, suruh anakmu yang ngantar. Supaya mereka terdidik dan mencontoh. Di sini, seorang ayah yang sudah tua menyuruh anaknya untuk menyampaikan kebaikan ini ini menunjukkan bahwasanya dia memang sudah membiasakan mendidik anak-anaknya untuk menyampaikan kebaikan. Maka dari pelajaran yang tadi diambil pelajaran berikutnya bagaimana cara ayah itu mendidik anaknya supaya bisa jadi banyak berbuat baik. Salah satunya dijadikan alat untuk berbuat baik. Kamu kalau ingin memberi orang, suruh anakmu yang memberikan. Di situ juga terdapat kebaikan memberi dan juga dapat kebaikan mengajari dan mendidik serta menjadi contoh yang baik. Anak itu kalau sering disuruh baik, dia akan nyontoh. Abi kok sering nyuruh saya beri ya. Abi kok suruh <clears throat> Umi kok sering menyuruh saya untuk memberi kepada tetangga. Nanti mereka akan terdidik. Mereka akan terdidik. Di mana dalam ayat ini juga seperti itu sang ayah menyuruh atau ingin mengisalul khair, menghantarkan kebaikan melalui anaknya sebagai edukasi dan sebagai kudwah, suri tauladan. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala pasti lebih besar dari kebaikanmu. Kamu melakukan kebaikan kecil, Allah akan membalasnya lebih besar. Itu sudah pasti. Asal ikhlas, kalau kamu ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah pasti lebih besar. Nabi Musa cuma memberi beberapa timba air, tapi mendapatkan makanan, dapatkan tempat tinggal, mendapatkan sambutan yang hangat, dan lagi mendapatkan istri, mendapatkan pekerjaan. Kadang kita itu enggak merasa enggak sebanding balasan dari Allah Subhanahu wa taala kadang nggak sebanding dengan perbuatan kita. Ya Allah, aku cuma beri sedikit, tapi kamu beri banyak. Wa ma kunta tarju ayulko ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna lil kafirin. Allah Subhanahu Nabi Muhammad gak pernah menyangka beliau akan menjadi nabi. Nabi Muhammad gak pernah berharap, gak pernah Arab-Arab bahwasanya beliau akan menjadi seorang rasul tapi itu adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa ma kunta tarju ayul qa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik pemberian Allah selalu lebih besar dari ekspektasi yang kamu harapkan Allah engkau berharap beberapa tetes air hujan tapi Allah Subhanahu wa taala memberimu sebesar bulan balasan dari Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar. Selalu lebih besar, pasti lebih besar. Makanya ya ikhwan berbuatlah ikhlas. Bermuamalah dengan Allah, jangan bermuamalah dengan manusia. Kamu kalau bermuamalah dengan manusia, kalau kamu mengharap balasannya kepada manusia, balasan dari manusia itu pasti kalau nggak lebih sedikit, maksimal sama. Jarang orang itu balas lebih banyak, lebih besar itu jarang. Kamu ngasih kuah rawon, kalau kamu harap-harap balasan manusia, paling balasannya itu paling cuma apa jangan nih wafer. <laughs> Itu kalau balasan dari orang ya ikhwan. Karena manusia itu syuh, manusia itu punya sifat pelit. Kecuali orang yang benar-benar baik akan membalas lebih besar. Tapi itu jarang, jarang-jarang. Langka itu jarang terjadi. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala balasannya pasti lebih banyak, pasti lebih banyak. Kamu berbuat sedikit, Allah membalasmu banyak. Kamu melangkah sejengkal, Allah akan melangkah lebih dari itu. In taqarraba ilayya taqarrabtu ilaihi Itulah ya ikhwan maha karamnya Allah, maha karimnya Allah Subhanahu wa taala, maha jawabnya Allah Subhanahu wa taala, maha dermanya Allah. Kamu berbuat balas kamu berbuat kebaikan sedikit, Allah membalasnya banyak. Bahkan kamu sampai nggak menduga-duga. Ya Allah, aku nggak layak ya Allah dapat balasan sebesar ini. Ya Allah, aku nggak pantas mendapatkan semua ini ya Allah. Ini semata-mata adalah karunia darimu. Maka ini pelajarannya jangan berharap balasan kebaikan kepada manusia karena balasan dari manusia itu kalau enggak lebih kecil ya pasti sama kalau balasan dari Allah nggak pernah sedikit. Nggak mungkin balasan dari Allah lebih kecil itu nggak mungkin. Karena Allah itu maha syakur. Allah itu maha berterima kasih. Kalau balasan dari manusia maksimal sama. Atau kalau enggak yang sering lebih sedikit. Kamu ngasih. Ya tadi ngasih pemberian yang banyak. Nanti balasannya ya paling ya sedikit. Maka rugi kalau kita berdagang model seperti ini. Mengharapkan manusia kita rugi maka berdaganglah dengan Allah tijarah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah kamu berkorban harta berkorban jiwa balasannya surga anak-anak perhatikan Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kemarin bahwasanya ucapannya wanita dengan laki-laki hendaknya kalamun muhtasor percakapan yang ringkas, wadih yang jelas. Jangan remang-remang. Karena laki-laki itu suka GR, suka salah memahami. Jadi jangan bikin sikap yang disalahgunakan oleh orang lain. Kalau wanita berbicara dengan laki-laki hendaknya dengan kalimat-kalimat yang jelas. Kalimat-kalimat yang remeng, kalimat-kalimat yang samar, ini kadang rawan ya, Ikhwan. Dan wanita itu senang sekali buat kalimat-kalimat samar kayak gitu. Laki-laki juga sama. Senang bikin menebar pesona dengan manuver-manuver yang tidak jelas, manuver-manuver yang membingungkan. Dan itu menjadikan seorang terjatuh dalam fitnah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran menyambut panggilan ijabatud dakwah, menyambut undangan, menghadiri undangan. Nabi Musa sebagai orang yang <clears throat> tawadu, sebagai seorang yang rendah hati ketika dipanggil ya datang. Jangan terus dosa saya melakukan kamu pada kamu kebaikan balasnya ya ke sini, antar sini. Enak saja saya suruh datang ini adalah jiwa yang angkuh. Nabi Nabi Musa memiliki sifat yang mulia, perangai yang mulia walaupun sebelum beliau menjadi seorang nabi, sebelum diangkat sebagai seorang rasul, ini masih mudanya Nabi Musa ini. Nabi Musa belum jadi nabi ini. Masih muda dulu. Tapi memiliki jiwa yang baik. Ketika di, diundang ya datang. Apalagi orang-orang kaya biasanya kalau diundang nggak datang karena mereka merasa nggak butuh maka kalau kamu diundang orang ya kalau memang nggak ada halangan dan bisa ada waktu ya datang itu termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lain hakul muslimi alal muslimi khamsun di antaranya adalah ijabatud dakwah ini diambil dari kata-kata falamma ja'ahu Nabi Musa mendatangi rumah wanita ini Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tafaqqudul walidi waladahu wastingkaruhu lima nakira min ahwalihi. Orang tua itu harus mencari dan mengetahui kebiasaan anak. Kalau terlambat ya ditanya, kalau terlalu cepat ya ditanya, ada apa? Ini namanya peduli. Jangan anak-anak itu dikeleler noy. Jangan anak-anak itu diterlantarkan. Maka ini Ewan, Terus kita nasihati diri-diri kita dan juga kawan-kawan kita. Anak-anak itu jangan dibiarkan terlantar. Walaupun ini kampung sunnah, walaupun ini markis sunnah, tetap anak-anak tetap dipantau malamnya tetap dikombong, no. Tahu dikombong, no? Kayak rawatan oleh ya, di, di dikandangkan. Jadi jangan dibiarkan. Di sini sang ayah ini istingkar terhadap keadaan anaknya. Loh, kamu kok pulang cepat? Kenapa? Ada apa? Kalau kalau orang tua itu nggak peduli mau pulang telat, mau pulang cepat, mau nggak ngurus. Anakmu nanti mboh mau nanti mau anak gombo gak Ini ayah yang tidak peduli. Maka jangan seperti itu ya ikhwan. Anak itu amanah, jadi harus tetap. Walaupun ini adalah kampung sunnah, lingkungan yang semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kebaikan di dalamnya, jangan kemudian di los Anak ya tetap waktunya pulang pulang kalau belum pulang ya dicari jangan terus dibiarkan seperti kemarin ke telaga nggak ada yang ngurusi makanya sebagian saya marahi karena nggak ada ayahnya di sini saya nasihati supaya berbuat baik dan jangan seenaknya sendiri di dalam berkawan. Maka ini anak-anak harus seperti itu, ya, harus peduli kita terhadap anak-anak kita. Ya kita nggak bisa mantau setiap saat minimal ya ada jam-jam kita itu kehilangan jam-jam kita itu ingin tahu kabar mereka seperti apa. Dicek, diperiksa, di waktu-waktu sholat, di dalam sholat juga diperiksa anaknya di mana, ini termasuk kepedulian. Termasuk kebaikan ayah kepada anak. Jangan dibiarkan, jangan menjadi orang tua yang buruk. Kita ini sudah terlalu banyak tafrid, sudah terlalu banyak kekurangan. Ya set di dua koribu. Enggak kita ingkari, kita ini banyak kekurangan pada anak-anak kita. Ya setidaknya kalaupun kurang ya kurang nemen ya kurang tapi jangan kurang kurang parah lah jangan taksir ya taksir tapi jangan taksir kali lah jangan taksir sekali dalam ayat ini terdapat pelajaran bolehnya memberitakan tentang keadaan untuk mencari pertolongan bukan untuk mengadu atau mengeluh tentang takdir bukan Nabi Musa falamma ja'ahu Wakossa alaihil kosos. Ini adalah termasuk curhat yang dibolehkan karena curhat untuk meminta pertolongan. Bukan kok curhat karena mengeluh takdir Allah Subhanahu wa taala bukan. Kamu curhat, konsultasi ke dokter, konsultasi kepada seorang alim tentang kisah-kisahmu, tentang masalah-masalahmu itu boleh. Yang nggak boleh itu mengeluh kepada orang-orang yang nggak bisa memberikan solusi kamu ngelui aja ketemu siapa-siapa curhat aja ah gimana kondisinya kayak gini hidupku kayak gini tuh seperti itu nggak bagus tapi kalau kamu curhat kepada seorang yang bisa membantu ini hukumnya boleh sebagaimana Nabi Musa menceritakan kisah beliau tujuannya untuk mendapatkan al-aman dalam ayat ini juga terdapat pelajaran sebagaimana dalam surat Yusuf, pemilik rumah berhak, pemilik rumah berkewajiban untuk memberikan rasa aman. Kamu masuk rumahku maka kamu dalam perlindunganku. Qala la takhaf. Najauta minal qaumid dzalimin. Demikian juga dalam ayat ini keutamaan untuk menenangkan hati yang sedang panik, memberikan rasa aman kepada jiwa yang takut ini termasuk sifatnya seorang mukmin yang baik. Jadi kalau ada kawanmu ketakutan, tenangkan. Kalau ada kawanmu yang panik, buat dia rileks. Jangan malah ditakut-takuti. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Musa secara detail. Antum lihat ingat lagi doanya Nabi Musa apa? Ketika pergi ketakutan, Fakharaja minha khaifan. Dikabulkan oleh Allah dengan la takhaf. Qala rabbi najini. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan najauta. Minal qaumid dolimin, Dikabulkan juga dengan najauta minal qaumid dolimi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengkabulkan doa kita, seluruh detail-detailnya pun dikabulkan secara detail. Kamu sebut namanya sampai namanya pun dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta sampai detail-detail sifatnya. Ya Allah aku minta yang gini, speknya gini, speknya gini. Dikurut, dituruti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah waktunya. Kalau Allah sudah mengkabulkan doa seorang hamba. Allah akan kabulkan bijami itafasilihi. dengan seluruh rincian-rinciannya pun akan dikabulkan. Ya Allah aku minta yang gini, bagian sininya gini, bagian ininya gini. Kamu sebut semuanya detail ke Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan secara detail kalau memang kamu berhak mendapatkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya Nabi Musa secara detail. Rasa takutnya dihilangkan dan diberikan permohonan najini diberikan najauta. Ini termasuk rincinya Allah Subhanahu wa taala dalam mengkabulkan doa hamba-hambanya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya kadang jarak antara penderitaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah sejarak beberapa menit doa dan beberapa detik harap Nabi Musa setelah menolong beliau bersimpuh kelelahan tapi di saat-saat itulah harapan dari Allah Subhanahu wa taala sedang disusun dan dikirimkan kepadamu. Jadi jangan pernah putus asa. Siapa tahu di detik-detik akhir saat itulah kebahagiaanmu sedang dikirim. Masih OTW Mas, kebahagiaanmu tenang. Jodohmu masih di perjalanan, tenang. Kebahagiaanmu baru dibawa dan diantar, tenang. Maka jangan pernah putus asa, jarak antara penderitaan dengan kebahagiaan kadang hanya beberapa kali sujud. Terwujud atau tak terwujud, tetaplah bersujud. Maka jangan pernah putus asa. Kamu gak menyangka kadang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di detik-detik paling akhir. Di saat kamu sudah ha, ha, hampir balik dan putus asa, disitulah datang kebahagiaan. Maka jangan pernah berputus asa. Ini sebagai motivasi dalam kehidupan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran membangun hukum dari berita seorang yang jujur. Diambil dari mana ini? Membangun hukum dari berita seorang yang jujur. Diambil dari mana? Dari perkataan najauta minal qaumid dolimin. Seorang laki-laki yang soleh ini membangun hukum bahwasanya orang-orangnya Fir'aun adalah dolim karena beritanya Nabi Musa. Maka kalau ada orang jujur kepada kita datang membawa berita tentang fasiknya seseorang, tentang hizbinya seseorang, kita terima. Dan ini dulu yang diamalkan oleh guru-guru kita saat-saat fitnah, awal-awal fitnah di Yaman Al Ustaz Abu Mas'ud rahimahullah taala selalu menerima berita dari sumber yang terpercaya sehingga ngambil. Ketika Rahman Al-Adani dihisbikan oleh Syekh ya beliau langsung ngambil karena berita dari seorang yang terpercaya. Tidak sebagaimana sebagian orang yang nggak percaya yang gini macam-macam sehingga terjatuh di dalam keraguan. Dari dulu guru-guru kita mengajarkan untuk membangun hukum di atas berita sikoh sebagaimana Ibnu Umar ketika menanggapi berita tentang Qadariyah Ibnu Umar langsung mengambil ini termasuk pelajaran usul bagaimana mensikapi khabarul ahad bahwasanya khabarul ahad yufidul yakin kalau beritanya benar yufidul yakin tidak sebagaimana akidahnya alul bidah bahwasanya khabarul ahad yufidul don di sini seorang soleh ini membangun hukum atas dolimnya orang-orangnya Fir'aun ah, dari beritanya Nabi Musa. Nabi Musa cerita aku didolimi sama mereka. Ya wis, kamu selamat dari orang-orang dolim. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Ifahnya seorang wanita terlihat dari cara berjalannya dan cara berbicaranya dari berjalannya gaya berjalannya seorang wanita ada wanita itu yang berjalannya lenggak lenggok nganan ngiri nganan ngiri kekak kekek di jalan tahu kekak kekek yang bercanda di jalan loh tertawa ter ketawa ketiwi di jalan ini wanita yang tidak baik tolah toleh belakeraan di dalan nah, gitu. ini wanita wanita jelek nanti lihat kalau di jalanan itu nanti Kalau ada wanita itu ambil naik motor cerita, wah kakak, wah kakak, kakak, itu. Jadi wanita-wanita yang wah gak bagus. Maka wanita yang baik salah satunya diketahui dari cara berjalannya. Misyat, misyah, gaya berjalannya. Wanita yang afifat, dia akan berjalan lurus sesuai dengan kebutuhan. Gak toleh ke kanan kiri. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran tafasilu ikas shaghirah. Wahai para wanita, detail-detail dari rasa malumu. Walaupun itu masalah-masalah kecil hanya gaya berjalan, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini di dalam Al-Qur'an dibaca sampai hari kiamat. Kadang sifat baikmu yang kecil itu kadang akan dikenang sepanjang masa. Jadi jangan pernah menyepelekan untuk menjadi wanita yang baik, menjadi seorang mukmin yang baik, Kadang sifat-sifatmu yang kecil itu kadang disebut dan dikenang sepanjang masa. Sebagaimana wanita di sini, gaya berjalannya saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibaca hingga hari kiamat. Pelajaran berikutnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebut nama wanita ini siapa tingginya seberapa, kulitnya kayak apa, cantiknya seperti apa enggak. Tapi Allah sebut sifat malunya seperti apa. Menunjukkan wanita itu diukur dari perangainya, bukan dari tinggi atau pendek badannya, gemuk atau kurusnya, langsing atau enggak langsing, putih atau hitamnya, panjang rambutnya enggak. Wanita itu akan di dikenang dan akan dikenal dengan perangainya. Maka jadilah wanita yang berperangai baik dan bersifat mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam ayat-ayat ini menceritakan tentang pernikahannya Nabi Musa, nggak pernah menyebut siapa nama wanita itu, seperti apa wajahnya, seberapa tingginya, kayak apa bobot badannya, berat badannya berapa, nggak ada. Karena yang di paling dibutuhkan oleh seseorang adalah perangai, adalah sifat baik. Menikahilah seseorang karena sifat baiknya. Fisik itu nomor dua. Fisik itu nomor nomor dua. Maka wanita itu akan dikenal dengan huluknya. Adapun kholaknya itu nomor dua. Jadikanlah fisik sebagai nomor dua. Jangan kau jadikan fisik sebagai nomor pertama. Cantik nggak apa-apa, yang penting ba baik. Ya, ya Cantik nggak apa-apa, yang penting baik. Maka wanita itu yang paling diutamakan adalah perangai sifat baiknya bukan fisiknya. Adapun fisik itu nomor dua. Ini beberapa pelajaran dari ayat faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dan tetap semangat dalam menggunakan hari-hari Ramadan untuk kebaikan. Ini adalah al-ashrul ausat sepuluh hari tengah ada al-ashrul awal sepuluh hari awal ada al-ashrul awsat sepuluh hari tengah dan ada al-ashrul awakhir sepuluh hari terakhir masa sudah loyo ngaji subuh itu insya Allah cuma sampai hari ke-20 saja jadi tetap jangan buru-buru untuk libur tenang aja kalau sudah terawih kita di tengah malam, nanti maju subuh itu sudah terserah kalian. Saya hanya membimbing dan hanya memberikan tugas sampai di 20 akhir saja. Adapun 10 terakhir itu sudah nggak perlu dibimbing karena yang bertarung di situ sudah tinggal para kesatria saja. Para pecundang dan para orang-orang lemah sudah pasti tereliminasi. Jadi saya nggak perlu lagi di 10 akhir mewajibkan untuk baca Quran. Karena di 10 akhir itu sudah tinggal para petarung-petarung terkuat saja. Jadi sudah nggak perlu disuruh. Maka tetap semangat ngaji subuh, ba'da asar itu dipakai untuk ngaji. Ba'dal isya, badal tarawih, setelah makan-makan sebentar dipakai lagi untuk ngaji. Semangat ya ikhwan untuk memper Gunakan bulan-bulan Ramadan di dalam kebajikan, hari-hari Ramadan di dalam kebajikan.